Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hashr Surat ke-59 ayat 10 Bismillahirrahmanirrahim Rabbi اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا Artinya, Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surat Nuh, surat ke-71 ayat 28. Setelah kita membaca doa dan mengetahui artinya, berikut beberapa faedah yang dapat kita ambil dari tiga doa tersebut. Pertama, sangat dianjurkan mendoakan kaum mukminin dan kedua orang tua, sehingga beberapa kali hal ini diajarkan di dalam Al-Quran. Setiap kita mendoakan ampunan untuk kaum mukminin, maka ini sama saja dengan telah mendoakan diri kita sendiri dan bahkan memperoleh kebaikan atau pahala untuk kita sebanyak kaum mukminin yang kita doakan. Yang kedua, di antara hak mukmin atas mukmin lainnya adalah saling mendoakan antar sesama. Yang ketiga, pentingnya memohon ampunan kepada Allah dan hal tersebut harus kita lakukan sesering mungkin agar Allah ridho kepada kita. Yang keempat, seyogyanya agar mukmin tidak melupakan keutamaan kaum mukmin yang mendahuluinya dengan keimanannya sehingga ia pun menyebutnya dengan baik dan mendoakannya terlebih lagi dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil ibroh dan manfaatnya dan Allah semakin ridho kepada kita dan semoga kaum mukminin dan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.